وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد الحمد لله Ma'asyiral ikhwah, ikhwani wa akhwati fid din, a'azzakumullah. Kembali kita lanjutkan kajian kita uh, pada sisa waktu yang masih ada ini sebelum zuhur. Eh, saya ingin menyampaikan dan tentu saja sudah antum ketahui ya, sudah antum banyak membaca pembahasan ini mengenai metode ahlus sunnah wal jamaah atau jalan yang ditempuh oleh para ulama salaf dari dulu sampai saat ini atau orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik dalam upaya untuk mengembalikan kejayaan dan kemuliaan kaum muslimin. Ini sehubungan dengan syubhat yang banyak dilontarkan di kalangan orang-orang yang tidak mengenal manhaj salaf atau hasad terhadap manhaj salaf, mereka mengatakan bahwa manhaj salaf itu kerjanya cuma duduk belajar dan tidak punya kegiatan yang nyata untuk memperbaiki keadaan <clears throat> kaum muslimin. <clears throat> Maka kita katakan alhamdulillah para ulama salaf dari dulu sampai sekarang mereka adalah orang yang paling banyak jasanya memperbaiki akidahnya kaum muslimin. Imam Bukhari yang kerjanya cuma keliling ke sana kemari menghafal hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menulis dan menyebarkannya, beliau adalah sekarang orang yang termasuk paling banyak dijadikan rujukan kitabnya untuk memperbaiki pemahaman-pemahaman agama umat Islam yang itu justru merupakan sumber kebaikan bagi bagi keadaan mereka di dunia di dunia ini. <clears throat> Alhamdulillah para ulama ahlu sunnah dari dulu para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan orang-orang yang datang setelah mereka, para imam-imam besar ahlu sunnah kegiatan mereka adalah belajar, mengajarkan ilmu, menyampaikan ilmu kepada umat, mengajak mereka kembali kepada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim yang disepakati oleh mereka-mereka ini. Kegiatan mereka yang terbesar adalah apa? Pernahkah mereka melakukan misalnya konferensi mendirikan khilafah Islamiyah atau mengajak orang-orang untuk mendirikannya padahal mereka ini punya masa yang banyak. Padahal mereka ini kalau seandainya menyeru maka akan didengar oleh oleh umat-umat setelah mereka misalnya. Bahkan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala waktu antum ketahui ketika pemerintah di zamannya melakukan perbuatan yang secara zahir adalah kufur yaitu meyakini Al-Qur'an itu adalah makhluk yang kemudian oleh para ulama diberi uzur karena dia adalah seorang uh, khalifah yang dia itu terpengaruh dengan orang-orang yang membisikinya. Imam Ahmad bin Hambal pada waktu itu dalam sebuah kisah disebutkan ketika ada salah seorang muridnya datang untuk menasihati beliau uh, menyuruh beliau agar tidak perlu apa ini uh, mempertahankan diri sampai disiksa dengan cara seperti ini dengan membawakan firman Allah Subhanahu wa taala wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahimah janganlah kalian membunuh diri kalian sendiri. Artinya antum dengan perbuatan saat ini ya, apa ini dianjurkan supaya lebih baik dia pura-pura saja mengatakan iya supaya dibebaskan, tidak perlu disiksa dengan cara seperti ini. Waktu itu Muhammad bin Hambal rahimahullah taala mengambil sikap bijaksana dengan mengatakan kepada muridnya ini, "Undur uh, eh, keluarlah kamu ke halaman istana dan lihat apa yang ada di sana." Keluarlah muridnya ini. Dia melihat di halaman istana sekian banyak masyarakat. Sekian banyak kaum muslimin semuanya berkumpul dengan memegang kertas dan pena. Maka dia bertanya, "Mata taf'alun? Apa yang kalian tunggu yang lakukan di sini?" Mereka mengatakan, "Nantadhiru ma sayaqulul imamu Ahmad wa naktubuhu." Kami menunggu apa yang akan diucapkan oleh Imam Ahmad dan kami akan menulisnya. Subhanallah seandainya beliau mengikuti, artinya mengatakan ia akan ditulis dan akan disebarkan oleh kaum muslimin saat itu. Akhirnya dia kembali dan Imam Ahmad bertanya apa yang kamu lihat? Saya melihat begini begini begini begini dan muridnya ini menyadari tentang sikap Imam Ahmad pada waktu itu dan beliau mengatakan aktulu nafsi wala udhillu haula. Lebih baik saya membunuh diriku sendiri daripada harus menyesatkan menyesatkan kaum muslimin. Syahidnya pada waktu Imam Ahmad disiksa itu semua kaum muslimin mendukung beliau dan menyatakan beliau sebagai imam. Seandainya pada waktu itu beliau menggerakkan mereka untuk memberontak, maka beliau mampu. Seandainya beliau waktu itu dengan apa ini seperti orang-orang sekarang yang mengatakan cuma duduk dan belajar saja tidak punya perhatian. Seandainya seperti orang-orang yang saat, saat saat ini sekarang, maka dia akan langsung memberontak terhadap pemerintah pada waktu itu. Apalagi jelas-jelas punya alasan yaitu pemerintah yang mengajak kepada pemahaman yang kufur pada waktu itu yaitu mengajak kepada pemahaman Al-Qur'an adalah makhluk. Tapi alhamdulillah para ulama salaf tidak menempuh cara-cara yang tidak sesuai dengan syar'i. Meskipun dengan perhitungan akal dan pikiran manusia itu kelihatannya akan membawa kepada kebaikan tapi ternyata mereka meyakini segala sesuatu yang menyimpang dari sunnah tidak akan membawa kepada kepada kebaikan. Jadi ini syubhat besar. Maka kita katakan kegiatan kita duduk mempelajari sunnah, mempelajarinya, mengamalkannya, menyebarkannya kepada umat justru ini merupakan cara satu-satunya untuk mengembalikan kejayaan mereka. Inilah kegiatan yang kami lakukan. Adapun yang kalian lakukan yang hanya sekedar <clears throat> apa ini e, membaca berita, kemudian ada berita langsung dipercaya, kemudian langsung melakukan hal-hal yang sampai-sampai kebanyakannya sudah kita ketahui menyimpang dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala maka kembali kepada kaidah asal tadi faman da'a ila khilafi ma ja'a bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam fahuwa minal mufsidina fil ard maka barang siapa yang mengajak kepada selain dari petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam maka dia termasuk orang-orang yang membuat kerusakan yang berbuat kerusakan di muka bumi jadi tidak perlu kita terpengaruh dengan pengaruh dengan apa ini pengakuan-pengakuan propaganda-propaganda. Pada kenyataannya perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan, demonstrasi atau yang lainnya ini bukan merupakan petunjuk Islam. Keburukan yang ditimbulkan lebih banyak dan sudah terbukti daripada kebaikan yang diharapkan. Adapun pengakuan-pengakuan <clears throat> kami ingin mengadakan perbaikan sudah kita ketahui, orang-orang munafik pun juga melakukan melakukan hal yang sama. <clears throat> Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsiduna walakin walakin la yash'urun. Kalau dikatakan kepada mereka, janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi. Orang-orang munafik membuat kerusakan di muka bumi, apakah mereka menghancurkan rumahnya penduduk pada waktu itu? Bukan. Tapi dengan perbuatan nifak mereka. Ditegur, janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi. Apa yang mereka jawab? Innama Inna nahnu muslihun. Kami ini adalah orang-orang yang ingin mengadakan perbaikan. Maka Allah menyangga ucapan mereka. Ala innahum humul mufsiduna. Walakin la yash'arun. La yash'urun. <clears throat> Ketahuilah justru mereka itulah orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi. Tetapi mereka tidak menyadarinya. <clears throat> Na'udzubillahi min dalik. Maka manhat salaf. Pemahaman ahlu sunnah wal jamaah dalam mengatasi masalah ini jelas seperti yang disebutkan dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagiannya jelas di antara kita semua. Perhatikan semua ayat-ayat Al-Quran yang di situ Allah menjanjikan kemuliaan, kejayaan, ketinggian, kekuasaan bagi kaum muslimin, senantiasa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan syarat untuk mendapatkan ketinggian tersebut. Ayat apa saja? Misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau kariha walau karihal musyrikun. Dialah Allah yang mengutus rasulnya dengan apa? Dengan petunjuk dan agama yang hak. Artinya kata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala bil ilmin nafi' wal amali salih dengan ilmu yang bermanfaat dan amalan soleh. Untuk apa? liyudhhirahu ala dini kullihi supaya Allah memenangkan meninggikan agama Islam ini di atas agama-agama yang lainnya meskipun orang-orang musyrik tidak tidak menyukainya. <coughs> Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala jelas menyebutkan menggandengkan antara kemenangan ketinggiannya Islam di atas agama-agama yang lainnya dengan apa? Dengan al-huda wa dinil haq petunjuk dan agama yang benar, ilmu dan amal soleh yang dibawa oleh siapa? Oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dengan tegas ayat ini menunjukkan kemenangan kaum muslimin dan ketinggian mereka hanya akan mereka dapatkan jika mereka mengamalkan petunjuk dan agama yang benar yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak perlu pentakwilan. Ayat sendiri ini menyebutkan hal tersebut. Maka sejauh mana kaum muslimin mengisi hidupnya dengan ilmu yang bermanfaat dan amalan soleh, sesuai dengan itu pula ketinggian yang mereka yang mereka akan dapatkan. Firman Allah dalam ayat yang lain dalam surat Munafikun, "Walillahil izzatu wali rasulihi walil mu'minin." Milik Allah lah kemuliaan. Kemudian miliknya rasulnya dan miliknya orang-orang yang beriman. Ingat syaratnya harus beriman. Kalau tidak beriman berarti tidak mulia. Allah akan memberikan kemuliaan kepada manusia sesuai dengan keimanan yang dimilikinya. Dan sudah kita ketahui, keimanan tidak akan mungkin didapatkan kalau tidak mempelajari petunjuk Allah Subhanahu wa taala, tidak mengenal akidah yang benar, tidak mengenal tauhid. Maka dengan sebab itulah Allah Subhanahu wa taala mengurangi kemuliaan pada orang-orang yang jauh dari dari keimanan yang benar. Ini ayat yang kedua. Ayat yang berikutnya <clears throat> dalam surah Ali Imran wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum in kuntum mu'minin. <clears throat> janganlah kalian merasa rendah dan janganlah kalian bersedih hati. Sedangkan kalian itu adalah orang-orang yang a'launa yang paling tinggi kedudukannya dengan syarat apa? Jika kalian benar-benar beriman. Jika kalian benar-benar beriman. Jadi semua ayat-ayat yang menunjukkan ketinggian dan kemuliaan itu digandengkan dengan iman. Digandengkan dengan iman. Bahkan penyebab utama sampai orang-orang kafir takut kepada kaum muslimin yang ini kita saksikan di zamannya Nabi Shallallahu alaihi wasallam adalah karena keimanan yang mereka miliki. Karena mereka memiliki sumber kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah sewaktu eh, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran juga sanulqi fi qulubil ladzina kafaru ar-ru'ba bima asyraku billahi ma lam yunazzil bihi sultana kami akan masukkan ke dalam hatinya orang-orang kafir ar-ru'b perasaan gentar takut terhadap orang-orang yang beriman kenapa karena mereka menyekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak turunkan keterangan tentangnya. Perbuatan syirik ini menjadi sebab ketakutan mereka. Tauhid dan keimanan yang ada di hatinya orang-orang yang beriman inilah sumber yang menjadikan mereka berwibawa di hadapan umat-umat yang lainnya. Sampai ketika Imam Ibnu Katsir membawa menafsirkan ayat, ayat ini, beliau membawakan hadis sahih riwayat Imam Bukhari Muslim yang terkenal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbia ikobli. Aku diberikan lima perkara oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang Allah tidak berikan kepada para nabi-nabi sebelumku. Di antaranya apa? Lima perkara ini. Nusir Nusirtu birru'bi rota syahrin. Nusir Nusirtu birru'bi rota syahrin. Mas, rota syahrin. Dalam riwayat lain alladzi qadzafahu Allahu fi qulubi a'da'i. <clears throat> Ini riwayat selain Bukhari Muslim riwayat Imam Ahmad dan yang lain juga dengan sanad yang sahih. Di antara lima perkara itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah aku ditolong dengan rasa takut yang Allah lontarkan eh, masukkan ke dalam hati musuh-musuhku sejarak sebulan perjalanan. <clears throat> perjalanan yang diungkapkan dalam hadis maksudnya perjalanan dengan kendaraan pada saat itu yaitu dengan dengan unta sejarak sebulan perjalanan ya cukup jauh, sangat jauh sekali. Artinya apa? Sebelum bertemu dengan kaum muslimin secara langsung masih jauh, masih mendengarkan beritanya mereka sudah takut. Ini gambaran ketakutannya orang-orang kafir terhadap siapa? Terhadap orang-orang yang menegakkan keimanan dengan benar. Jadi Allah masukkan rasa takut tersebut jangankan berhadapan langsung mereka tidak berani. Masih jauh saja akan berhadapan mereka sudah gentar sudah dimasukkan ke dalam hati mereka ketakutan sehingga waktu berhadapan langsung mudah untuk dikalahkan. Oleh karena itu dalam surat uh, <clears throat> apa ini Al-Munafikun atau dalam surat Al-Hasyr ya Allah Subhanahu wa taala berfirman la yuqatilunakum jami'an illa fi quram muhassanatin aw mi wara'i judur. Surat Al-Munafikun ya. Mereka tidak berani orang-orang kafir dan orang-orang munafik tidak berani memerangi kalian secara bersama-sama, secara langsung berhadapan, kecuali di, di balik desa atau di balik daerah yang tertutup atau di balik tembok, di, di, kecuali di balik benteng atau di balik tembok beraninya. Ini gambaran bagaimana ketakutannya musuh-musuh Islam di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena mereka menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Nah oleh karena itu orang-orang seperti ini Wajar kalau ketika mereka memperjuangkan Islam dimudahkan karena mereka benar-benar menegakkan keimanan yang benar dalam diri mereka. Rasulullah SAW mengajarkan tauhid kita ketahui semua di Mekah <clears throat> selama 13 tahun sebelum diwajibkannya berperang melawan orang-orang kafir. Bahkan ini disebut dalam Al-Quran sebagai jihad yang paling besar. Dalam surat Al-Furqan Allah berfirman, "Wala tuti'il kafirina wajahidu bihi jihadan kabira." Dan janganlah kamu mentaati orang-orang kafir dan berjihadlah kamu dengan Al-Quran sebagai satu jihad yang sangat besar. <clears throat> Ayat ini turunnya di, Madi, di Mekah yang waktu itu belum disyariatkan berjihad berperang. Sehingga oleh para ulama diartikan jihad dan kabiro di sini adalah <clears throat> membantah syubhatnya orang-orang musyrik <clears throat> menjelaskan tentang tauhid kepada umat Islam ini dikatakan sebagai jihad yang paling besar. Karena ayat ini turunnya uh, <clears throat> di Mekah sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah ke Madinah yang pada waktu itu belum disyariatkan berperang dengan senjata melawan orang-orang kafir. <clears throat> nah ini <clears throat> orang-orang yang menegakkan hal ini maka Allah Subhanahu Wa Taala wajar memberikan kepada mereka kemenangan dan kekuatan yang demikian tinggi. Oleh karena itulah para ulama menjelaskan seperti masalah khilafah, kekuasaan di muka bumi itu merupakan hasil dari menegakkan tauhid. Menegakkan tauhid. Khilafah yang sebenarnya kalau ditegakkan di atas tauhid dengan mengajarkan iman kepada manusia agar mereka itu menegakkan syariat dulu dalam hatinya, maka Allah akan dirikan di muka bumi ini. Antum tahu semua ucapannya salah seorang dai yang sering didukai oleh Syekh Albani, terkenal. Akimu daulatal islami fi kulubikum tukum lakum ala ardikum. Dirikan dulu negara Islam dalam hatimu maka nanti Allah akan dirikan negara Islam itu dalam di atas bumimu. Nah, bagaimana kalau orang tersebut tidak punya keimanan? Baru dia mengatakan ingin mendirikan khilafah di atas muka bumi ini, padahal khilafah Islamia belum didirikan dalam hati mereka karena mereka tidak mengenal iman yang benar, tidak mengenal petunjuk Nabi Shallallahu alaihi wasallam karena mereka melakukan penyimpangan-penyimpangan dalam praktek agama yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam, tidak menyemarakan pelajaran tauhid, sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan mereka. Bagaimana akan bisa terjadi seperti ini? Oleh karena itulah kekuasaan di muka bumi merupakan hasil yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan bagi orang-orang yang menegakkan agamanya, menegakkan syariahnya. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala telah melihat kesungguhan mereka dalam beriman dan beramal soleh, menegakkan tauhidnya, baru Allah Subhanahu Wa Taala akan merealisasikan janjinya seperti yang disebutkan dalam ayat-ayat tadi. Antum tahu semua firman Allah yang terkenal dalam surat An-Nisa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'adallahu alladziina aamanu minkum wa 'amilus solihati la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladziina min qablihim wa la yumakkinanna lahum diinahumul ladzir tadallahum wa la yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Allah telah berjanji dan kita ketahui innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan menyelisihi janjinya. Apa janjinya? Allah berjanji kepada siapa? Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihat. Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang menegakkan amalan soleh. Apa janjinya? Tiga layastakhlifannahum fil ardi Allah akan jadikan mereka sebagai khalifah penguasa di muka bumi sebagaimana Allah jadikan penguasa orang-orang sebelum mereka jadi menjadikan di muka bumi ini dikuasai oleh kaum muslimin itu adalah janji Allah tidak perlu kita lakukan hal-hal yang menyimpang Allah akan penuhi sendiri kalau kita memenuhi syarat yang Allah Allah sebutkan dalam ayat ini jadi Allah akan jadikan mereka penguasa di muka bumi sebagaimana orang-orang sebelum mereka menjadi penguasa. Kemudian lahum dinahumul lahum. Janji yang kedua, Allah akan mengokohkan agama agama Islam ini yang telah Allah ridhoi bagi mereka. Dan yang ketiga, wala Allah akan menggantikan ketakutan mereka dengan keamanan. Kaum muslimin tidak akan ketakutan lagi. Mereka semua hidup dalam keadaan aman karena Allah Subhanahu wa taala yang menjaga mereka. Kemudian Allah menjelaskan bagaimana keadaan orang-orang yang mendapatkan janji ini. Allah berfirman dalam ayat ini, buduna nila yushriku nabi syai'a." Mereka adalah orang-orang yang selalu menyembahku semata-mata, mentauhidkan Allah dan tidak menyekutukanku dengan sesuatu pun. Jadi subhanallah tauhid yang ditegakkan keimanan yang benar itu sudah menjadi hasilnya nanti sesuai dengan janji Allah adalah memberikan atau menjadikan kaum muslimin ini sebagai penguasa di muka bumi. Oleh karena itu tidak perlu melakukan cara-cara yang menyimpang dari syar'i yang tidak akan menyelesaikan masalah tapi justru memper memperparah kondisi kaum muslimin. Justru dengan menegakkan tauhid yang benar, berdakwah ke jalan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan cara itulah kita akan bisa mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu Wa Taala dan dan kemuliaan darinya. Oleh karena itu, metode ahlu sunnah wal jamaah <clears throat> dalam menyelesaikan <clears throat> permasalahan yang dialami oleh kaum muslimin secara keseluruhan adalah dengan mengajak mereka kembali kepada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mengajak mereka untuk kembali kepada agamanya. Hadisnya uh, Thauban radhiyallahu taala anhu yang terkenal, riwayat Abu Daud dan yang lainnya hadis tentang al-wahan, ya. <clears throat> menjelaskan tentang hal ini. Ya ini ketika Rasulullah SAW mengatakan Yushiku antada'a alaikumul umamu kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Hampir-hampir umat-umat itu akan mengepung kalian sebagaimana orang yang mengepung hidangan yang berisi makanan. Ada yang bertanya, Ya Rasulullah min killatin, amin killatin nahnu yauma idin. Ya Rasulullah, apakah karena jumlah kami pada waktu itu sedikit minoritas? Rasulullah SAW bersabda, Bal antum yauma idin kathir Bahkan pada waktu itu jumlah kalian mayoritas. walakin nakum guza Tapi kalian seperti buih. kaguza isail. Seperti buih yang mudah diombang ambingkan dengan aliran air. Kata para ulama digambarkan seperti guza Karena mereka tidak punya dasar akidah yang benar. Seandainya mereka punya akar akidah yang kuat. Maka mestinya mereka tidak akan seperti seperti buih. Akibatnya apa? Pada waktu ini Rasulullah SAW mengatakan, walayanzi'annallahu min suduri aduwikum aduwikumul mahabata minkum. Pada saat itulah Allah akan mencabut ketakutan yang tadi ada di dalam hati musuh-musuh kalian. Jadi ayat tadi yang saya bacakan di tadi di <clears throat> apa ini di kajian ini tentang Allah memasukkan ketakutan dalam musuh-musuh eh, hati eh, dalam hati musuh-musuhnya kaum muslimin itu dicabut di akhir zaman ketika apa? kaum muslimin keyakinan mereka terhadap Allah sudah melemah. Walayan Walayanzi'annallahu min suduri aduwikumul mahabata minkum. Pada waktu itu Allah Subhanahu wa taala mencabut rasa takut yang ada di dalam hati musuh-musuh kalian. Walayakdzifanna fi qulubikumul wahan dan Allah akan memasukkan ke dalam hati kalian penyakit al-wahan yaitu hubud dunia wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut kepada kematian. Ini gambaran yang menyebutkan sebab yang menjadikan musuh-musuh Islam itu berani terhadap kaum muslimin. Padahal seharusnya awalnya mereka punya ketakutan tersebut. Ya ini karena kelemahan dalam keimanan, dalam masalah akidah. Kelemahan dalam berpegang teguh dengan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kemudian dalam hadis lain yang juga terkenal riwayatnya Ibnu Umar radhiyallahu taala ma hadis riwayat Imam Ahmad. Ketika Rasulullah SAW bersabda, "Idza tabayatum bil inah wa akhadhtum adnabal baqari wa raditum bizar'i wa taraktumul jihad sallatallahu alaikum dhullan la yanzi'uhu ankum hatta tarji'u ila dinikum jika kalian telah melakukan perbuatan al-inah jual beli dengan inah jual beli riba wa akhadhtum adnabal baqar dan kalian telah memegang ekor-ekor sapi sibuk dengan peternakan sibuk dengan dunia lupa kepada agama Waraditum bizar kalian telah ridho dengan perladangan pertanian lupa kepada agama Allah dan kalian meninggalkan jihad di jalan Allah pada waktu itulah kata Rasulullah SAW sallallahu alaikum dhullan Allah subhanahu wa ta'ala akan menimpakan kehinaan kepada kalian wala yanzi'uhu ankum hatta tarji'u ila dinikum dan Allah tidak akan menghilangkan kehinaan tersebut sampai kalian kembali kepada kepada agamamu. Ini penyelesaian dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam langsung dengan sabda beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Allah tidak akan menghilangkan kehinaan dari kalangan kaum muslimin sampai mereka kembali kepada agama. Ini semakna dengan hadis Nabi yang lainnya. Wajuilah dulu wasagaru liman khalaf liman khalafa amri dan dijadikan kehinaan serta kerendahan bagi orang-orang yang menyelisihi perintahku perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu hanya kembali kepada Islam Para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyadari kenyataan ini, sehingga mereka adalah orang-orang yang paling kuat berpegang dengan agama Islam. Mereka adalah orang-orang yang selalu berwasiat untuk berpegang teguh dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam semua keadaan sebagai mana ini ma'ruf dari perjalanan hidup mereka yang kita baca dalam kitab-kitab hadis dan asar-asar dari para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada sebuah kisah yang dinukil oleh Imam Abu Nuaim al Asbahani juga sebelumnya Imam Ahmad bin Hambal dalam kitab Az-Zuhud. Kisah ketika kaum muslimin menaklukkan sebuah wilayah di Eropa saat ini waktu itu <clears throat> kalau nggak salah ini di zaman eh, khilafahnya Uthman ibnu Affan radhiyallahu taala anhu yang waktu itu eh, jihad ini dihadiri oleh beberapa sahabat yang utama diantaranya eh, Abu Darda Uwaimir nama beliau Uwaimir radhiyallahu taala anhu. Kisah ini di, diriwayatkan oleh salah seorang tabiin yang terkenal termasuk perawinya Bukhari dan Muslim yang sangat terpercaya itu Imam Jubair bin Nufair rahimahullah taala. Jubair bin Nufair mengkisahkan ketika kaum muslimin telah berhasil menaklukkan negeri ini setelah itu beliau melihat Abu Darda dan para ulama yang lainnya, para sahabat yang lainnya yang hadir pada waktu itu, serta para imam <clears throat> dari kalangan tabiin yang hadir, mereka semua menangis. Padahal yang mereka berhasil taklukan ini adalah termasuk uh, kerajaan yang besar dan sangat kuat pasukannya. Mereka terduduk sambil menangis. Setelah musuhnya lari, mereka sudah berhasil mendapatkan kemenangan, bukannya mengumpulkan harta rampasan atau langsung mencari pemimpin begitu pada waktu itu, mereka malah menangis, terduduk. <clears throat> Sampai tabi'in yang mulia ini merasa heran. Sehingga datanglah dia kepada Abu Darda untuk bertanya. Beliau bertanya, "Ya Abu Darda, ma yubkika fi yaumin a'azzallahu fihi al-islam wa ahla?" Wahai Abu Darda, apa sebabnya kamu justru menangis di hari yang Allah memuliakan Islam dan kaum muslimin? Saat ini kita sedang menang, harusnya kita bersenang-senang, berpesta. Tapi kenapa kamu sekarang malah menangis? Maka Abu Darda yang mendengarkan ucapan ini langsung menegur tabiin ini. Wahai ya Jubair. Celaka engkau wahai Jubair. Kalau kamu tidak faham sebabnya kami menangis, celaka. Beliau mengatakan, Bainahiyya ummatun qahiratun zahiratun lahumul mulk. Saksikanlah, perhatikanlah wilayah yang saat ini baru kita taklukan, mereka adalah orang-orang yang unggul, kuat persenjataannya, yang perkasa. Bahkan mereka punya kekuasaan yang besar. Kurangnya apa? Persenjataannya lengkap, pasukannya kuat dan banyak jumlahnya. Kerajaannya juga besar, persediaan persenjataannya. Mereka melebihi kaum muslimin saat itu. Apalagi kaum muslimin yang menyerang ke sana. Jadi mereka punya perlengkapan yang demikian kuat. Tapi kata Abu Darda, taraku amrallah. Mereka meninggalkan perintah Allah. Fasoru kamal taro. Maka jadilah mereka saat ini seperti yang kamu saksikan. Kekuatan kekuasaannya tidak bermanfaat sedikit pun dengan satu sebab karena mereka menyimpang dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka subhanallah para sahabat mengambil pelajaran dari kisah yang besar tersebut. Ketika mereka menang, mereka langsung merenungi kalau nantinya kaum muslimin juga keadaannya seperti itu meskipun mereka punya jumlah yang banyak, punya <clears throat> apa ini eh, mayoritas jumlah mereka, tapi ketika mereka tidak berpegang dengan keimanan, dengan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka pun akan dimudahkan oleh mudah untuk ditaklukkan oleh musuh-musuh mereka seperti yang kita saksikan saat ini. Tentu saja ini adalah perkara yang menyakitkan bagi kita. Tetapi menyakitkan atau kesedihan bagi kita tidak kita ungkapkan dengan cara-cara yang menyimpang dalam agama karena kita takut menambah masalah bagi kaum muslimin. Kita ingin menyelesaikan masalah mereka dengan kita berdoa kepada Allah. Kemudian kita ajarkan, serukan serukan kaum muslimin kembali untuk kepada untuk kembali kepada sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam dengan kita dakwai mereka inilah caranya metodenya ulama salaf, metodenya alusunah sunnah wal jamaah dalam menyelesaikan kondisi yang menimpa kaum muslimin saat ini maupun waktu-waktu yang lalu yang terbukti dengan cara inilah Allah Subhanahu wa taala meridhoi jalannya para ulama salaf sehingga mereka bisa meraih kemuliaan dalam dalam agama maupun dunia mereka. <clears throat> Maka ayo ikhwatu fillah ini penjelasan ringkas tentang masalah metode bagaimana menyelesaikan masalah yang menimpa kaum muslimin uh, <clears throat> untuk kelengkapannya nanti bisa dibaca di makalah yang saya lupa untuk mengirimkannya kepada panitia atau <clears throat> mungkin sudah tapi saya sendiri yang lupa. Yang jelas e, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada kita semua dan memberikan manfaat dari kajian yang kita adakan pada kesempatan siang hari ini dan ini juga sekaligus menjawab keraguan tentang orang-orang yang mencela manhaj salaf yang mengatakan tidak punya kegiatan yang nyata, maka jawabannya alhamdulillah dengan kita berusaha mendirikan negara Islam di hati kita, khilafah Islamiyah di hati kita, insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan membantu kita menyelesaikan apa ini mendirikannya di bumi kita dengan kita tidak menyimpang dari syariatnya sehingga kebaikan yang diharapkan kepada untuk kaum muslimin juga juga semakin besar. Saya ingat Imam At-Turtusi, Abu Bakar At-Turtusi pernah mengungkapkan pernyataan barang siapa yang ingin mengajak kepada kebaikan tapi dengan cara-cara yang menyimpang dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala kata beliau perumpamaannya seperti orang yang bersuci dengan air kencing. Jadi tidak menyelesaikan masalah tapi justru menambah masalah. Kalau dia tidak bersuci, maka paling-paling keadaannya dia dalam keadaan e, tidak punya wudhu, tidak suci. Masih mendingan. Tapi dengan dia bersuci, Naudzubillahimin dengan air yang najis, maka kesucian tidak didapatkan, justru najis yang semakin semakin menimpanya dan semakin sulit untuk untuk di, di, di, dibersihkan dalam dirinya. Maka ini keadaannya orang-orang yang memperjuangkan Islam tidak sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka demikianlah kajian pada siang hari ini. Afwan atas segala kekurangannya dan juga mohon maaf atas keterlambatannya tadi. Eh, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat kepada kita semua. Sallallahu wasallam barak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.